Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lumatul I'tiqad. Yang syarah oleh Syekh Al-Alamah Shalal Fauzan atsabahullah. Pembahasan terakhir kemarin adalah seputar ucapan seorang budak wanita, Al-Jariyah. Yang saat itu ditanya oleh Rasulullah SAW tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tentang ain Allah, di mana Allah itu bukan pertanyaan yang haram. Bukan pertanyaan yang haram. Karena apa? Karena sebagian ahli bid'ah ad melarang jangan bertanya tentang Allah di mana. Allah taala itu enggak di mana-mana katanya. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di dalam ruangan, enggak di luar ruangan katanya. Kata mereka seperti itu. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di dalam ruangan, enggak di luar ruangan kata mereka. Enggak boleh tanya di mana Allah katanya. Kata mereka ya, yang sahih boleh. Ain Allah? Sahih kan hadisnya? Di mana Allah? Budak wanita tersebut mengatakan ke sama, di langit. Eh, Allah Subhanahu wa taala di di langit menunjukkan bahwasanya pertanyaan tersebut boleh. Eh, pertanyaan tersebut boleh. Nah, cuma ingat maknanya di langit itu di atas langit, bukan berarti Allah taala diliputi tapi meliputi segala sesuatu. E, meniputi segala sesuatu itu makna daripada nah barakallahu fikum keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat halaman 83 barakallahu fi 83 bagian bawah itu catatan kaki atau syarah yang nomor 110 yang punya kitab nyimak baik-baik. Hadal hadithu fi sahih. Hadis ini di dalam sahih. Wa huwa anna Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami yang demikian itu waktu itu Nam yang punya budak tersebut siapa? Bahwasanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, kanat lahu jariyah fa ghadiba 'alaiha. Waktu itu Muawiyah bin Hakam As-Sulami punya budak wanita. Kemudian Muawiyah bin Hakam As-Sulami marah terhadap budak wanita tersebut. Perhatikan kitabnya. Walatamaha 'ala wajhiha. Kemudian apa? Menampar wajahnya. Siapa yang menampar ini? Muawiyah bin Hakam As-Sulami marah, tampar wajahnya. Allah musta'an. Tsumma nadima radhiyallahu kemudian menyesal. Yang namanya orang bersalah itu menyesal. Paham ya? Kemudian menyesal. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu an i'taqiha. An i'taq, nam, an i'taqiha. Kemudian Muawiyah bin Hakam As-Sulami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa? Memerdekakannya. Bagaimana kalau merdekakan budak tersebut? Li'annahu arada an yu'tiqaha kafaratan amma sadra minhu. Dikarenakan waktu itu Muawiyah bin Hakam As-Sulami ingin merdekakan budak tadi sebagai kafarah, sebagai bentuk hukuman dari apa yang telah muncul darinya itu marah. Marah tampar mukanya. Wajahnya tampar. Akhirnya datang Rasulullah tentang bagaimana cara memerdekakan budak tersebut. Karena sebagai bentuk kafarahnya. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Kemudian Rasulullah berkata kepada budak wanita tadi, "Di mana Allah?" Qalat fis sama. Allah taala berada di langit. Fi di sini maknanya apa? Ala. Ingat-ingat, fi maknanya apa? Ala, di atas bukan di dalam. Karena fi maknanya bisa dzarfiyah di dalam, fi maknanya ala di atas, fi kadang kadang maknanya apa? Sababiyah sebab. Mafhum salah ini? Eh na'am barakallahu fikum. Fi di sini maknanya apa fi ini, Umar? Ala. Fi kadang maknanya apa, Abdurrahman? Sebabnya. Kadang kala maknanya apa? Fi mana yang lain? Ismail dzarfiyah. Qala man ana? Langsung tanya lagi Rasulullah, siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Masya Allah paham dia wanita tersebut. Engkau adalah Rasulullah katanya. Setelah itu Rasulullah mengatakan apa? Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak tersebut karena sungguhnya dia mukminah. Bebaskan budak tersebut karena sungguhnya apa? Dia mukminah. Paham ya? Jadi kisahnya kisahnya siapa tadi? Sahabat siapa tadi? Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Kita lihat lagi dibiasakan nyimak ya yang punya kitab karena semakin sering dia menyimak mudah untuk membaca kitab nanti walaupun awalnya nggak bisa lama-lama bisa walaupun nggak ada harokatnya tapi sering menyimak syahidalah Rasulullah SAW bin iman Rasulullah SAW bersaksi untuk wanita tersebut dengan keimanan. Maksudnya dia itu mukminah. Hanya bermodalkan apa? Di mana Allah, siapa aku? Di mana Allah? bersama di langit. Siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Langsung dikatakan atikha fa innaha mu'minah. Bebaskan budak wanita tersebut karena sungguhnya dia adalah seorang wanita yang beriman. Masya Allah. Lama qalat innallaha fis sama wa anna Muhammadan Rasulullah. Tatkala wanita tersebut berkata, sesungguhnya Allah taala di langit dan Muhammad itu adalah utusan Allah, fahuwa aqarraha 'ala dzalik. Maka Rasulullah mengakui menetapkan untuk wanita tersebut di atas keimanan. Wa wasafaha bil iman dan Rasulullah mensifati wanita tersebut dengan keimanan lamma wasafat rabbaha bi annahu fis sama ketika wanita tersebut mensifati Rabbnya berada di langit karena ada orang yang gagal paham Allah taala di mana di mana-mana katanya berdalilkan dengan apa ayat yang mereka juga gagal paham dalam memahami ayat tersebut wa huwa ma'akum Ainama kuntum. Dia Allah Taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti dimanapun kita berada Allah Taala bersama kita. Berarti Allah Taala di mana-mana kata mereka. Paham ya? Padahal makna ayat tersebut Allah Taala bersama kita dimanapun kita berada. Kebersamaan yang bagaimana kemarin? Ilmunya dan pengawasannya, bukan datnya. Kalau mereka memahami datnya gitu loh ya, sehingga Allah Taala di mana-mana. Dibantah secara logika, apa itu logika? secara akal terbantah bahwasanya akal yang masih murni, yang masih bersih, belum terkotori itu tetap arahnya kalau berdoa kemana? Tangannya ke langit, walaupun dia mengatakan di mana-mana. Nah, itu bantahan yang nomor satu. Sebelum pakai dalil pun dengan bantahan itu, coba Pak, Bapak sekarang saya bertanya dengan Bapak, Allah Taala di mana Pak? Di mana-mana kalian? Coba Bapak berdoa sekarang. Kira-kira tangan bapak tadi yang mengatakan Allah Taala di mana-mana, arah tangannya kemana ketika berdoa dia? Ke atas atau ke bawah? Kalau seandainya di mana-mana boleh ke bawah, boleh ke atas, kanan kiri pun boleh. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Inna qaribun mujib da'wat. Boleh gitu loh. Kalau seandainya di mana-mana, tapi buktinya arahnya kemana tangannya? Ke langit, ke atas. Menunjukkan bahwasannya fitrah ini sangat sulit dibohongi gitu loh. Faham ya? Nah, katanya di mana-mana Pak, kok arah kok tangannya ke arah atas Pak? Ya Allah Taala di langit. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Paham ya? Awalnya mengatakan di mana-mana. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala memang bersama hambanya dimanapun mereka berada, tapi apa? Kebersamaan apa ini? Ilmunya dan pengawasannya. Mahum sholat, ewa eh, na'am. Kita lihat lagi. Fahadha mislumat ma ayah, yang seperti ini sama. Yang seperti ini sama. Nam eh, barakallahu fikum, kisah ini sama seperti yang ada atau datang dalam ayat Amin. tumang fis sama? Apakah kalian merasa aman dari zat eh nah barakallahu fikum yang di atas langit? Paham ya? Nah barakallahu fikum. Di sini syaitnya apa? Fis sama di langit. Bukan di dalam langit tapi di atas langit. Artinya gitu. Kalau diartikan di dalam langit keliru karena Allah Taala nanti kalau diartikan di dalam langit berarti apa? Terliputi. Padahal Allah Taala tidak terliputi tapi meliputi. Mafhum salah nih, Ayo na'am barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Wa fil tidak jawazu soal 'anillah bi aina. Penting nih. Di dalam hadis ini ada pendalilan diperbolehkannya pertanyaan tentang Allah dengan aina. Di mana? Allah Taala di mana? Boleh enggak nanya gitu? Boleh. Karena nanti al-mu'attilah kata yang semisal mereka enggak katakan enggak boleh, enggak boleh. Enggak usah banyak tanya katanya. Allah Taala di mana? Enggak usah nanya. Enggak, jangan ditanyakan Allah Taala itu, jangan ditanyakan di mana. Paham ya? Ujung-ujungnya meyakini Allah Taala itu di mana? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak dalam ruangan, tidak luar ruangan. Ujung-ujungnya ada enggak Allah Taala? Menurut versi mereka enggak ada. Itu ujung-ujungnya. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Diperbolehkan menanyai tentang Allah Taala dengan aina bi an yuqal aina Allah? Di mana Allah? Seperti ucapan di mana Allah? Wa hadza ashad ma yakunu 'ala mu'attilah. Ini adalah perkara yang sangat besar. Eh? Kalau terjadi di hadapan mu'attilah. Siapa mu'attilah itu? Orang-orang yang menolak nama dan sifat. Allahul musta'an. Allah taala ada atau enggak? Kata mereka ada, tapi adanya nggak punya nama, nggak punya sifat. Nah terus bagaimana? Wujuduhu wujudun mutlak katanya. Adanya itu ya ada gitu aja. Mutlaqun anil asma wa sifat. Bersih dari nama dan sifat katanya. Padahal ada sendiri apa kemarin? Sifat yang paling inti pada sesuatu yaitu ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Sesuatu dikarenakan ada karena ada atau sesuatu dikarenakan dinamakan sesuatu karena ada kalau seandainya tidak ada bukan sesuatu mafhum soalnya Hasan sesuatu dikatakan sesuatu karena apa ada kalau tidak ada berarti bukan sesuatu faham Taufik antum sesuatu bukan karena ada jin sesuatu bukan bukan jin sesuatu bukan sesuatu. Antum. Malaikat sesuatu bukan? Kenapa? Karena ada. Paham ya? Cuman nggak nampak gitu loh. Sesuatu yang ada itu nggak mengharuskan nampak. Antum sesuatu bukan? Karena nampak. Ya benar, nampak dan ada. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini penting ya bantah orang-orang muatilah dan diantaranya di Allah musta'an mengatakan Allah taala itu ada tapi enggak punya nama dan sifat. Ada sendiri adalah sifat terbantah di situ sebenarnya. Indahum la aynallah Allah abadan. Menurut mereka tidak boleh dikatakan di mana Allah. Enggak boleh. Haram. Jangan nanya di mana Allah katanya. Li'anna Allah indahum laisa sapi jihad Dikarenakan menurut mereka Allah taala itu tidak berada di suatu tempat. Ini tidak berada di suatu tempat atau suatu sisi kata mereka. Ini benar atau keliru ini? Kita katakan dirinci dulu. Ya ahla sunnah, Allah taala berada di suatu tempat atau tidak? Pertanyaan mereka. Jawabannya bagaimana? Fi tafsil, dirinci. Yang antum inginkan tempat ini yang mana? Hah? Kalau tempat yang meliputi Allah taala kita katakan tidak. Tapi kalau tempat yang Allah taala meliputi tempat tersebut na'am. Allah taala berada di mana? di atas arsnya beristiwa. Paham belum? Paham ya? Jadi kalau ada orang mancing antum nanya gitu, Allah Ta'ala itu berada di suatu tempat atau tidak? Dirinci dulu. Yang antum inginkan tempat tempat mana? Tempat apa? Kalau yang antum inginkan dengan tempat yang meliputi Allah Ta'ala, tempatnya itu meliputi Allah Ta'ala, tidak. Faham maksudnya? Tapi kalau yang antum inginkan adalah suatu tempat yang Allah Ta'ala meliputi tempat tersebut, paham ya? Kita katakan na'am. Allah Ta'ala berada di mana? Di atas arsnya beristiwa. Mahfum insyaAllah? Mahfum insyaAllah ini? Bisa masuk? Bisa masuk? Ewa na'am. Barakallahu fiqh. Kita lihat lagi di sini. Na'am barakallahu fikum. Walladhi laysa fi jihala yuqal aina huwa. Sesuatu yang tidak berada di tempat, sesuatu yang apa? Yang tidak ada di suatu tempat maka enggak dikatakan di mana dia. Ini menurut logika mereka. Paham Orang nanya di mana si fulan, itu karena udah punya tempat itu loh. Kalau nggak ada tempatnya enggak ditanya di mana si fulan. Itu menurut logika mereka. Kita katakan nggak benar. nggak benar ya. Nah, fa hadzal haditsu yat'an fi Hadis ini kata beliau, hadis ini mensaksi dan menghina di hadapan mata-mata mereka. Wa huwa asyaddu haditsin alaihim. Ini adalah hadis yang paling dahsyat mata mereka. Ain Allah? Di mana Allah? Langsung Rasulullah nanya kepada budak wanita tadi. Menunjukkan bahwa saya bertanya tentang Allah Taala di mana, boleh enggak? Boleh. Cuman ingat-ingat, nah ya jangan sampai keliru anakannya. Kami ya? Fis sama itu bukan di dalam langit tapi di atas langit. Kita lihat lagi. Wa minhum man yaqul di antara mereka ada yang mengatakan aina. Aina itu bukan artinya bukan di mana, aina itu artinya mana katanya. Nah, kita lihat ini. Di antara mereka ada yang mengatakan aina makna man katanya. Aina artinya man, siapa? Siapa Allah katanya. Eh, Allah musta'an. Keliru enggak tuh? Keliru enggak ada bahasa Arab aina artinya man. Aina anta ya akhi? Ana Muhammad katanya. Wah, akhta'ta ya akhi, ana as'aluk an eh, an makanik misalkan. Aku bertanya tentang tempatmu, Pak Antum malah jawab Muhammad. Aina di sini artinya man katanya. Enggak bisa, bahasa Arab enggak ada aina artinya man itu enggak ada. Aina anta ya akhi? Ana Muhammad <laughs> Ditanya di mana engkau malah jawabnya aku Muhammad. Kata dia aina artinya man. Siapa kamu gitu? Enggak mungkin. Bahasa Arab enggak ada aina artinya man gitu. Man ya harusnya man anta. Siapa kamu? Ya enggak? Aina anta? Di mana kamu? Gitu ya. Kita lihat di sini. Pernah dikisahkan eh, nah sempat terlupakan itu ya kalau tidak salah Al-Imam Al-Baihani atau siapa itu ya, terlupakan. Dulu ada orang yang dia mengatakan laki-laki perempuan sama katanya. Laki-laki dan perempuan sama. Jadi dia menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Padahal laki-laki perempuan sama atau beda? Beda. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak sama seperti perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kaum lelaki itu menjadi pemimpin untuk para wanita. Jadi enggak sama. Perdebatannya pendek waktu itu. Eh, orang yang mengatakan laki-laki perempuan sama orang tanya, paham ya? Uskuti katanya. Dibilang sama orang itu uskuti, diam kamu. Marah orangnya. Paham ya? Setelah marah tanya, "Kenapa kau marah? Kenapa kau mengajak bicara aku dengan domir perempuan padahal aku laki-laki?" Katanya perempuan laki-laki sama. Katanya debat tadi itu. Marah dia. Uskuti kan perempuan. Uskuti, diam kamu. Padahal laki-laki yang bilang gitu. Paham ya? Marah dia kenapa marah? Karena dia merasa disamakan dengan perempuan padahal dia berkeyakinan laki-laki perempuan itu sama. Ini dalam domir aja dah marah dia. Beda domir dah marah apalagi kalau disamakan semuanya. Paham belum? <laughs> Paham ya? Jadi nah barakallahu fikum orang yang mengatakan laki-laki perempuan itu sama itu didebat. Kalau sama, ya uskuti, diam dulu kamu. Aku tak bicara dulu. Baru lafaz itu ada marah dia. Kenapa kau ngajak bicara aku dengan domir perempuan uskuti? Kok enggak uskut gitu loh. Wah, dia enggak terima kan laki-laki kok dibilang uskuti. Seharusnya apa? Uskut. Ternyata apa? Beda domir ada marah dia. Nah, apalagi kalau disamakan semuanya, berarti menunjukkan laki-laki perempuan itu beda, enggak sama ya. Na'am barakallahu fikum. Pembagian warisan pun jelas kan? Na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum, fa ma'na qawli aina Allah aina ay manillah. Naam. Manillah katanya. Subhanallah kata beliau. Jadi makna ain Allah itu di mana? Di mana Allah artinya siapa Allah katanya. Allah musta'an. Hal warada fi lughatil Arab? Apakah datang dalam bahasa Arab ain artinya man? Au fi lughatil Ajam? Bahasa orang Ajam saja yang namanya Ainah di mana itu enggak ada artinya siapa. Eh? Di mana antum ya, akhi? Aku Muhammad. Ada enggak bahasa Ajam? Bahasa Indonesia Ajam kan? Antum tanya. Di mana antum tadi? Aku Muhammad. <laughs> Jadi di mana diartikan siapa itu? Orang Ajam aja nggak ada. Bahasa Arab juga nggak ada itu loh. Au fil lughatil Ajam atau dalam bahasa Ajam nggak ada juga. Ana aina bi ma'na man, bahwasanya aina itu maknanya man nggak ada. Aina itu di mana, man ya siapa gitu loh. Sekarang antum bicara pakai bahasa Indonesia. Ditanya misalkan, Hasan ditanya kan. E, di mana antum tadi Hasan? Antum jawabnya, ana Hasan, aku Hasan. Nanya di mana jawabnya aku Hasan karena di mana diartikan siapa itu loh. Siapa kamu? Keliru atau enggak itu? Keliru itu loh. Paham ya? Karena secara ajam aja enggak enggak nyambung aina di mana pun di mana itu sendiri, siapa pun sendiri. Lakin haula kadzabah. Tapi mereka semuanya lah kadzabah, ada para pendusta. La yatahasyaunal kadzib. Mereka tidak berupaya untuk menjauhkan dari kedustaan. Fal haditsus sarihun misal ayah. Hadisnya terang-terangan seperti ayat. Fadalla ala anna alladhi yajhad anna Allah fis sama laisa mu'min. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang menentang mengikari Allah taala di langit maka dia tidak mukmin. Orang tersebut apa tidak mukmin yang mengatakan Allah taala enggak di langit. Allah musta'an. Wa anna alladhi yajhad 'ulullah 'uluwallah laisa mukmin. Laisa bimu'min. Dan orang yang menentang eh, menentang tingginya Allah Subhanahu wa taala juga bukan orang mukmin. Allah taala berarti di mana? beristiwa di atas arsh meninggi di atas arsh meninggi di atas apa di atas arsh paham ya enam cuman kaedahnya apa kemarin uluwun fi koribun qaribun min ibadih bainun an khalqih tinggi di atas arsh secara dekat dengan hambanya terpisah dari makhluknya itulah kaedah berkaitan masalah tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas Arsh Naam. Ikhwan fi din azza nazakumullah nasallaha al-afiyah kata beliau. Kita minta kepada Allah Taala keselamatan. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum hidakumullah Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar berada di atas Arsh. Ingat-ingat ya. Kitab yang bahas seputar makna-makna huruf jar. Fi maknanya apa, apa, apa, ba maknanya apa. Kitab apa kemarin? Antum al-akh kita apa kemarin yang bahas seputar makna-makna huruf jar kemarin? Fi maknanya ini, ini, ini. Ba makna ini, ini, ini. Ingat enggak? Nah, kitab Mughnil Labib. Kitab Mughnil Labib karya siapa? Ibnu Hisham rahimah ta'ala. Kitab Mughnil Labib karya Al-Imam Ibn Hisham rahmatullah alaih. Ibn Hisham siapa ya? Ma'ruf pengarang kitab apa Qatrunada. Paham ya? yang nanti insyaallah untuk pelajari semuanya. Ikhwan fillah azza nazakumullah al Muatilah di sini, antum kalau masih bingung, Muatilah itu adalah orang atau kelompok yang mereka mengingkari nama dan sifat. Paham ya? Pengingkarannya imma bisa seluruhnya atau bisa sebagiannya saja. Pengingkaran yang seluruhnya seperti siapa? Jahmiyah. Jahmiyah mengingkari semua Allah Taala enggak punya nama, enggak punya sifat. Jahmiyah itu nisbahnya kepada siapa kemarin? Nah, barakallahu fikum, Jahmiyah nisbahnya kepada siapa kemarin? Jahmi Safwan mengambil ilmunya dari siapa? Ja'd Dirham mengambil ilmunya lagi dari siapa? Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya lagi dari siapa? Dari siapa? Ayo Naam Talut ibn Ukhtilabit ibn Al-Asam al-Yahudi. Kemudian yang penolakan surat juz'inya, enggak seluruhnya. Sebagian saja Allah Taala punya nama tapi enggak punya sifat katanya. Punya nama tapi tidak punya sifat. Itu kelompok Mu'tazilah. Siapa pemimpin Mu'tazilah? Antum pandai bicara tapi enggak bisa ngucap huruf ra. Siapa itu? Siapa? Yang keras suaranya. Antum kalau setoran kemudian lancar, apa tulisannya itu di situ? Eh? Kalau antum setoran lancar nilainya apa di situ? Eh? Apa? Kalau antum setoran lancar buku daftar setoran itu apa tulisannya? Wasil. Nama ya wasil atau yang terbalik. Bukan atau wasil, wasil atau. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili pandai bicara tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Antum coba uh, ra bisa enggak? Ayo. Paham ya? Kalau wasl atau enggak bisa. Wasl atau ini enggak bisa, ra enggak bisa. Kisahnya tak ulang lagi ya. Diperintahkan untuk mengucapkan apa kemarin? Burun. Burun. Burun ada ra-nya enggak? Nah, takut dia. Langsung lari ke kalimat yang lain yang mana sama. Qamhun katanya. Allahul musta'an. Dia punya teman seperjuangan untuk menyebarkan pemikiran Mu'tazilah ini siapa temannya namanya? Ayo Na'am. Siapa? Ayo antum? Amr bin Ubaid. Paham ya? Kemudian yang penolakan secara sebagian juga adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah mereka mengatakan Wahai Jahmiyah, wahai Mu'tazilah, akhtaktum kalian semua keliru. Kita yang benar katanya. Kita menetapkan Allah Taala punya nama, punya sifat, tapi cuma berapa? Tujuh katanya. Allahul musta'an. Masih keliru enggak kira-kira? Keliru. asyairah sok jagoan, sok benar tapi keliru. Cuman tujuh. Tujuh tersebut apa saja? Terkumpul dalam pantun yang sangat indah dan mudah dihafalkan. Hah? Sebutkan antum yang keras suaranya. Hayyun, alimun, qadirun wal kalamu lahu iradatun kada kasam'u wal basaru. Tujuh nama yang tetap syairah. Tujuh itu pun menurut mereka apa? Karena tetap dengan akal. Itu keliru itu. Ahlus sunnah bagaimana? Allah Ta'ala punya nama dan sifat berapa? Banyak tidak terhitung dengan hitungan yang kita hitung. Faham itu ya? Nah, kemudian muncullah kelompok yang mirip dengan mereka Al-Maturidiyah, kemudian apa? Al-Karamiyah atau semisal mereka, semua mereka keliru semuanya. Paham ya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang benar adalah memiliki nama dan sifat berapa namanya? Jumlahnya berapa? 90 atau tidak ter, tidak terhitung? tidak terhitung. Nah, pertanyaan terakhir. Di dalam hadis sebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu punya 99 nama. Barang siapa yang berdoa dengannya, menghitungnya dan berdoa dengannya, maka dijamin masuk surga. Katanya enggak ada batasannya. Namanya Rasulullah mengatakan 99 nama, berarti dibatasi. Allah Taala cuma punya 99 nama. Bagaimana ini? Benar atau keliru? Atau bagaimana cara jawabnya? Eh, uh, 99 nama tersebut bukanlah pembatasan. Tapi Naam benar, teman, alasannya dikit lagi. Itu bukan pembatasan yang benar. 99 tersebut bukan pembatasan yang benar. Tapi apa? Nah itu loh. Naam. Amantum. <laughs> Ayo naam, penyebutan tentang keutamaannya saja. Keutamaan 99 nama tersebut kalau berdoa dengannya dijamin masuk surga. Kalau orang sufi bagaimana? Dalil mereka mengenai pembatasan 99 nama ayat yang mereka pakai apa? Ayatnya dulu. Ayat yang mereka jadikan dalil akhirnya nanti pakai tangan. Apa ayat yang mereka pakai? Naam. Antum al-akh. Antum. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada diri-diri kalian itu ada tanda-tanda tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian mau memperhatikan? Nah, diperhatikan Ini nah, telap, dua telapak tangan atau melihat itu. Yang bersambung ini bersambung. Angka berapa, Mas? Arab Berapa itu angka Arab? Ini loh. Berapa? 18. Ini kalau bersambung ini sudah putus ini ya. Kalau bersambung berapa ini? Kalau bersambung ini berapa berarti? 80? Nah, 18 tambah 81 berapa? Berapa? 99. Wah, ketemulah di situ. Kata mereka